Bagaimana cara berwuduk yang benar? Terutama ketika mengusap kepala yang mempunyai rambut panjang. Apakah cukup sampai tengkuk atau harus sampai ujung rambut? Taib. Uh, cara mengusap kepala itu sampai tengkuk ya berdasarkan satu hadis yang sahih bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala bada Abi muqaddami ra'sihi beliau memulai dari bagian kepalanya yang paling depan hatta dhahaba ma ila qafahu ya. kemudian mengusap dua tangannya sampai ke tengkuknya ya. sampai bagian belakang kepala yang paling belakang Summa raddahuma hatta roja'a إلى المكان الذي bada'a minhu. Ya, kemudian beliau kembali ke depan kepala. Ya. Tempat di mana beliau memulainya. Taib. Jadi kesimpulannya seluruh bagian kepala itu kena. Ya, seluruh bagian kepala itu kena dari bagian depan sampai bagian belakang, kemudian dari bagian belakang balik lagi ke bagian depan. Ini cara mengusap kepala yang benar sebagaimana disebutkan dalam uh, hadis ini. Baik.